بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أيها <clears throat> الإخوة بارك الله فيكم <clears throat> Seperti yang sering kita ulang dalam kajian atau pembahasan kita bahwa menetapkan nama dan sifat bagi Allah adalah amruhu at-talaqqi min al-kitab was sunnah as-sahihah <clears throat> dalam hal menetapkan nama dan sifat perkaranya adalah dengan cara mengambil dari dua sumber yaitu Al-Quran yang kedua ialah As-Sunnah As-Sahihah hadis yang sahih la majal lil ijtihad dan tidak ada peluang seorang untuk berijtihad tidak ada peluang seorang untuk beristihad. Bermakna bahwa kalau Allah menamai dan menetapkan sifat dalam Al-Quran atau yang ditetapkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahihah ialah al-qabul kita terima hadis itu dan kemudian kita pun menetapkan apa yang Allah tetapkan dan yang Rasul sallallahu Alaihi Wasallam tetapkan. Begitu pula <clears throat> kalau Allah Azza wa Jalla meniadakan Allah Azza wa Jalla meniadakan sifat-sifat yang Allah tiadakan baik dalam Al-Qur'an atau yang ditiadakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kita pun juga meniadakannya. Nah, <clears throat> yang kedua, manakala kita menetapkan apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan berkali-kali terulang ibarat yang diibaratkan para ulama ialah sifat tersebut sabitatulillah, sifat tersebut tetap bagi Allah, ditetapkan bagi Allah min ghairi tahrifin tanpa ada pemalingan dari makna yang hakiki kepada makna yang lain seperti tadi turun dimaknai dengan apa perintahnya rahmatnya itu berarti pemalingan turun sifat turun yaitu nuzul sifatun hakikiyah dan Ahlussunnah juga memiliki kaidah bahwa dalam masalah sifat Allah majhulatun lana bi'tibar wa ma'lumatun lana bi'tibarin akhar atau sebaliknya ma'lumatun lana bi'tibar wa majhulatun lana bi'tibar sifat Allah itu ma'lumah dikenali, diketahui, difahami oleh kita <clears throat> dari satu sisi <clears throat> Yang dimaksud ma'luma dikenali seperti tangan. Tangan definisinya apa? Ayatu al-amal. Tangan alat yang dipakai untuk apa? Bekerja, mengambil, memberi, mengangkat, kan demikian. Tetapi <clears throat> keifiyahnya keifiyah sifat daripada Tangan itu sendiri keiviyahnya, Bagaimananya? Bagaimananya? Seperti kita, tangan kita keiviyahnya ketika seorang mengambil, mengangkat, memegang kan demikian. Nah, itu semua tidak bisa kemudian kita katakan kalau begitu Allah Azza wa Jal ketika memegang contohnya wassamawatu mafwiyatun biyaminih. Langit di hari akhir nanti, langit yang tujuh lapis ini akan dilipat dengan apa? Tangan kanannya. Bagaimana kita melipat? Misalnya kertas kita lipat, itu kan kaifiyah kita. Mahfum ya akhwan? Itu kan kaifiyah kita. Lah kalau Allah Subhanahu wa taala apakah kita memaksa? Oh berarti jadi jemarinya demikian besar-besar, kemudian punya ruas demikian, tidak ada kelaziman. Siapa yang melazimkan? Tidak ada. Allah Azza wa Jal ditetapkan baginya tangan dan nufawwidhu kaifiyah. Kita pasrahkan tentang kaifiyahnya hanya kepada apa? Amruhu ilallah. Tidak ada pintu dan celah sedikit pun kita untuk menanyakan terus bagaimana kalau Allah melipat langit yang Jumlahnya tujuh lapis. Nah. Kemudian juga turun. Kadang muncul pertanyaan, kalau Allah turun ke langit dunia, bukan ke dunia ya, ke langit dunia. Kalau begitu Allah Azza wa Jalla akan meninggalkan arsnya, arsnya jadi kosong. Siapa yang melazimkan ya akhi barakallahu fikum? Siapa yang melazimkan? Allah turun. Allah turun. Naam ke langit dunia dengan kaifiahnya. Adapun makna turun mafhum, makna turun apa? Mafhum dari yang tinggi ke yang bawah. Itu kan makna turun. Tetapi apakah kemudian melazimkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla akan meninggalkan arsy dan seterusnya itu tidak ada satupun yang memaksa kita dan menuntut kita untuk memahami demikian. Karena salaf tidak memahaminya. Salaf tidak memahami yang demikian. Mafhumnya ikhwan? Ini semua untuk menepis, ini semua untuk menjawab, ini semua untuk menghindarkan kita dan menjauhkan kita. Tatkala seorang kadang muncul pertanyaan, bukankah alusuna senantiasa mengulang kaidahnya? La atau bighairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin. Kita tetapkan sifat bagi Allah tanpa harus ada pemalingan maknanya, tanpa harus menolaknya, dan tanpa harus menanyakan bagaimananya. Istiwa yang insya Allah nanti akan kita uh, bacakan tentang sifat berikutnya. Baik. <clears throat> Salah satu contohnya ialah istiwa. Semakalal qala al-muallif rahimahullah fa wa ma ashbahahu <clears throat> mimma sahha sanaduhu wa uddilat ruwatuh nu'minu bihi wa la narudduh fahadha wa ma ashbahahu dan tadi yang warid hadis terkait dengan nuzul hadis yang menerangkan tentang masalah Allah tertawa hadis yang menerangkan Allah takjub Allah heran. Dan yang semisalnya hadis-hadis yang sahih sanatnya. Serta yang para rawinya sudah apa? Dianggap bahkan masuk dalam kriteria orang-orang yang punya adalah orang-orang yang baik. Para rawinya ialah orang-orang yang baik. Maka kita imani perkara itu tanpa ada unsur untuk menolak. Nu'minu bihi wala narudduh kita mengimaninya dan tidak boleh menolaknya. Wala najhaduhu dan kita juga tidak boleh menentangnya. Wala nata'awwaluhu bita'wilin zahiruh. Dan juga kita tidak boleh mentakwil, memaknai, menafsirkan, menterjemahkan dengan takwil, dengan tafsir, dengan makna yang menyelisihi zahirnya menyelisih apa? Zahirnya. Wala nushbihuhu bisifatil makhlukin. Sifat yang kita tetapkan bagi Allah yang mana Allah tetapkan untuk dirinya tidak kita serupakan dengan sifat-sifat makhluknya. Tidak kita apa? Serupakan dengan sifat-sifat makhluknya. Demikian pula wala bi simatil muhdatsin dan juga tidak dengan bentuk-bentuk makhluk juga tidak dengan bentuk-bentuk makhluk wa na'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala la syabiha lahu wa la nadhira lahu atau wa la nadhira dan kita semua tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak ada yang serupa dengannya dan yang sebanding Makanya dalam ayat Allah mengatakan lam yalid walam yulad walam yakun lahu apa? kufuwan ahad. Allah Azza wa Jal tidak ada yang menandingi, tidak ada satupun yang sebanding. Tidak ada satupun yang sebanding. <clears throat> Kemudian qala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman dia tidak serupa dengan apapun. Dan tidak berhenti di situ. Dia tidak serupa dengan apapun. Kalau sampai berhenti di situ, berarti ini penafian. La ilah. Tidak ada yang diibadahi. Kan demikian. Qala wa huwa sami'al basir. Dia tidak serupa dengan apapun dan dia dat yang maha mendengar lagi maha melihat. Dia zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Wa kullu ma takhayyal fid dihn aw khatara bil bal fa inna Allah ta'ala yukhalifuh atau fa inna Allah ta'ala bi khilafih dan setiap perkara yang dimana seorang kadang muncul dalam pikiran dan gambaran seseorang Kadang seorang kan menggambar-gambarkan atau apa? menghayal. Ya takhayyal apa? Fi dhihni. Dia gambarkan dalam pikirannya. Atau seorang khatara bil bali, seorang mungkin belum sampai membayangkan tapi terbetik dalam benak hatinya. Belum sampai kepada apa? Khayalannya. Belum sampai kepada khayalannya, tetapi terbetik dalam benaknya. Dua hal ini kata muallif fa innallaha ta'ala bi khilafih maka Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak sama. Allah Subhanahu wa taala tidak sama, tidak serupa. Naam, Allah Azza wa Jalla berbeda dengan apa yang dibayangkan oleh seseorang dan apa yang dipikirkan dalam benak hati seseorang. Naam. Qala wa min dhalika qawlu ta'ala Dan di antara bab itu ialah firman Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Ar-Rahman Allah Azza wa Jal zat yang maha luasnya 'alal arsy di atas arsy istawa beristiwa. Allah Ar-Rahman di atas arsy beristiwa. Tsumma qala asy-syarh berkata asy-syarih yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin As-sifatu thalithat asyarah. Kemudian sifat yang ketiga belas Al-istiwa'u alal arsh. Allah beristiwa. Berada di atas arsh. Dan istiwa. Min ma'ani. Makna istiwa. Itu diantaranya ialah ulu. Allah berada pada ketinggian. Ulu. Wartafa'a. Dan meninggi. Atau istakarra berada pada satu tempat. Itu di antara ma'ani apa? Al-istiwa. Allah berada di satu tempat, Allah berada pada ketinggian dan Allah paling tinggi. Qala wal istiwa'u istiwa'ullah 'alal arsy min sifatihi tsabitatin lahu. Istiwa Allah Azza wa Jal berada pada tempat yang tinggi Istiwa Allah Azza wa Jal, ketinggiannya di atas seluruh makhluknya, itu merupakan sifat yang sabit. Sifat yang ditetapkan bagi Allah. Allah berada di atas ketinggian, di atas arsh. Dan sifat ini ditetapkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma' Salaf. Oleh apa? Al-Quran, Sunnah, dan kesepakatan ulama Salaf. Qala Allah Ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal arshistawa. Zat yang maha luas rahmatnya berada di atas arsh. Allah Azza wa Jal berada di atas arsh. Wa dhaqara istiwa'ahu 'ala arshihi fi sab'ati mawadhi'a min al-Qur'an dan tujuh ayat yang ada pada Al-Qur'anul Karim menyebutkan tentang istiwanya Allah di atas arsh bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas arsy. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha lamma qada al-khalqa kataba 'indahu fawqa arshihi. Inna rahmati sabaqat ghadabi." <clears throat> Hadis rawahul Bukhari. Eh, taqaddam takhrijuh telah berlalu dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tatkala menetapkan ciptaannya, tatkala menetapkan ciptaannya, maka Allah mencatat di sisinya perkara-perkara yang mana Allah Azza wa Jalla fauqa arshihi. Allah Azza wa Jalla di atas arsy-Nya. Yaitu salah satu ketetapannya ialah inna rahmati sabaqat ghadabi. Inna rahmati sabaqat ghadabi bahwa rahmatku itu mengalahkan kemarahanku. Rahmat Allah Subhanahu wa taala itu mengalahkan uh, kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala mengalahkan daripada kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala an sallallahu alaihi wasallam fi ma rawah Abu Dawud fi sunanih. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Abu Dawud dalam kitab sunannya. Inna bu'dama baina sama'in ila sama'in imma wahidah imma wahidatun awisnatan atau thalathun wa sab'una sanah. Kata Nabi saw jarak tempuh, jauhnya, jarak jauhnya <clears throat> antara langit satu dengan langit berikutnya, <clears throat> antara langit satu dengan langit berikutnya itu imma sejauh 61 atau nama afwan 71 atau 72 atau 73 tahun perjalanan seseorang wahidatun aw sanan aw sanatan aw salasa aw salas wa sab'una sanah. Jadi jarak antara langit dengan langit berikutnya kata Nabi SAW itu jarak tempuh yang dimana seorang jika melakukan perjalanan apakah 71 tahun ataukah 72 ataukah 73 ila angkal sampai kemudian beliau berkata fil arsh. Adapun masalah arsh. Masalah apa? Arshnya Allah. Dan arsh merupakan makhluk Allah yang terbesar. Arsh itu merupakan apa? Makhluk Allah yang terbesar. Wal arshu baina asfalihi wa a'la. Adapun arsh, arshnya Allah antara bagian atasnya yang paling atas dengan bagian bawahnya Mislu ma baina samain ila samain. Seperti jarak antara langit dengan langit berikutnya. Seperti jarak antara langit dengan langit berikutnya. Yang mana jarak antara langit satu dengan langit berikutnya ialah apakah 71 tahun ataukah 72 ataukah 73. Summa Allah Ta'ala fauqa dzalik. Adapun Allah di atas arsh Adapun Allah di atas apa? al arsh أخرجه أيضا الترمذي وابن ماجه وفيه علة أجب فيها ابن القيم رحمه الله في التهذيب السنن أو في سنن أبي داود وأجمع سلف على إثبات استواء الله على أرشه فيجب إثباته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تقييف ولا تمثيل وهو استواء حقيقي معناه al-ulu wal istiqrar ala wajhin yaliku billahi ta'ala. Hadis ini dikatakan hadis yang lemah. Hadis ini dikatakan hadis yang lemah. Nah, adapun terkait dengan makna istiwa bahwa makna istiwa satu makna yang ataupun sifat istiwa para ulama sepakat sifat yang sabitatun lillah sifat yang ditetapkan bagi Allah. Allah Azza wa Jal berada di atas arsh. Sehingga kita wajib menetapkan tentang masalah istiwanya Allah Azza wa Jal. Beradanya Allah Azza wa Jal. Tingginya Allah Azza wa Jal di atas arsh. Dalam bentuk yang layak bagi Allah. Selayaknya bagi Allah. Imam Malik pernah dalam satu majlisnya, salah satu muridnya menanyakan kaifastawa Bagaimana istiwa itu? Wahai Imam Malik. Maka beliau mengerutkan keningnya dalam kondisi keluar keringat. Karena apa? Bahaya dan besarnya pertanyaan itu yang tidak pernah ditanyakan oleh sebelumnya. Oleh seorang pun sebelumnya. <clears throat> Maka kata beliau, al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa, masalah maknanya maklum. Di antara makna istiwa ialah al-ulu. Al-ulu. Allah berada pada apa? Ketinggian. Di antara makna istiwa ialah al-istiqrar. Allah berada pada sebuah tempat. Naam. Itu maklum maknanya. Maklum maknanya. Kemudian wa kaifiyatuhu majhurun. Adapun masalah bagaimananya Allah beristiwa itu sesuatu yang majhul. Sesuatu yang majhul wal imanu bihi wajib mengimani tentang makna ini wajib wasu'alu anha bid'ah dan menanyakan tentang bagaimana istiwa Allah itu satu kebid'ahan karena tidak pernah ditanya oleh orang-orang yang baik sebelum kita yaitu para sahabat maupun orang-orang yang hidup setelah mereka barakallahu fikum nah di sini <clears throat> ditafsirkan oleh Alu Ta'til qala wa qad fassarahu Alu Ta'til bil istila bil istila makna istiwa kata mereka ialah al istila Allah menguasai Allah apa menguasai tempat menguasai sebuah tempat wa naruddu alaihim bima sabaq fil qaidatir rabi'ah wa nazidu wajhan rabi'an dan kita bantah dengan kaidah yang pernah kita sampaikan yaitu bahwa faham ini faham yang menyelisihi makna yang sahih ahlu sunnah tidak ada satupun yang memaknai tentang makna ini adapun sisi lain bantahnya ialah annahu la yu'raf fil lughatil arabiyyah bihadal makna bahasa Arab bahasa Arab yang fasih tidak ada satupun yang memaknai bahwasanya makna Istiwa itu dengan istila atau isti'la. Istila atau isti'la yaitu Allah menguasai satu tempat. Allah menguasai satu tempat. Wa wajhan khamisan demikian pula sisi yang lain annahu yalzam anhu lawazimun batilah. Kalau sampai makna istiwa, makna istiwa itu dimaknakan dengan makna istilah Allah menguasai satu tempat ada kelaziman-kelaziman tuntutan-tuntutan yang batil tuntutan-tuntutan apa yang batil misal anal arsya lam yakun mulkanillah. tuntutan yang pertama Allah Azza wa Jalla menyatakan Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah berada di atas arsy. Kan demikian. Allah berada di atas arsy. Kalau istiwa dimaknai bahwasanya Allah menguasai arsh, Allah menguasai arsh, lazimnya apa? Dahulu pernah dikuasai oleh pihak lain, kan begitu? Paham ini ya? Kalau dikatakan makna istiwa Allah menguasai, berarti sebelumnya Allah bukan yang menguasai. Hilang arsh tadi, nggak tahu siapa yang menguasai. Itu kelaziman yang dikatakan makna batil. Kalau dikatakan makna istiwa dengan makna apa? istilah. Istilah Allah menguasai, bukan Allah berada. Bukan Allah berada pada ketinggian dan Allah berada pada al arsh Tetapi maknanya ialah Allah menguasai arsh Lazimnya bahwasanya arsh dulu bukan milik Allah, tapi milik selain Allah. Yang kedua, summa istaula alaihi ba'du, kemudian Allah menguasainya. Contoh yang mendekatkan kepada pemahaman kerajaan Ya, misalnya di Semarangnya ada sebuah kerajaan kan begitu ya. Dulunya dipimpin oleh si fulan. Nah, kemudian digulingkan. Kemudian apa? Digulingkan. Terus direbut lagi, dikuasai lagi. Kan demikian. Kalau diistilahkan, seorang raja menguasai apa? singgasananya Itu mereka inginkan makna demikian. Allah, Allah apa? Menguasai arsnya. Itu makna daripada istiwa kata ahlu ta'til. Padahal makna istiwa dalam bahasa Arab imma al-ulu wa imma al-istiqra, yaitu Allah Azza wa Jalla berada pada tempat itu, demikian pula Allah Azza wa Jalla berada pada ketinggian. Ala wartafa'a tinggi dan meninggi, tinggi dan meninggi dengan kaifiyah yang majhulah. Dengan apa? Cara yang di situ kita tidak mengetahuinya. Kita tidak mengetahuinya tentang bagaimana Allah Azza wa Jal berada di atas arsh. Berada di atas arsh. Nah. Mereka mengatakan bahwa jika dimaknakan mana hakiki, maka akan menyamakan keberadaan raja di atas singgasananya. Kan begitu. Kami tahu seorang raja jika berada pada singgasananya, begitu caranya. Begitu duduknya. Begitu dia berada. Nah, itu kalau dilazimkan kepada mana apa? Istiwa dengan makna yang haqiqiyan. Tetapi untuk membantah bahwasanya kaifiyah bagaimananya Allah Azza wa berada di atas arsy itu sesuatu yang makhluk tidak ada satupun yang mengetahui dan tidak ada kesamaan sama sekali dengan apa? Dengan istiwanya makhluk, istiwanya makhluk. Nah, adapun al-arsyu lughatan, adapun al-arsyu lughatan ialah as-sariru al-khasu bil malik. Secara bahasa yang namanya arsh ialah singgasana yang khusus dimiliki oleh seorang raja. Khusus untuk raja. Itu namanya apa? Al-arsh. Jadi kalau seorang raja punya tempat, singgah sananya, tempatnya, dia berdiam, tempatnya, dia berada di situ, itu namanya apa? Arsh. Itu secara apa? Secara bahasa. Adapun secara syara, adapun secara syara ialah al-arsul azim. Arsh yang maha agung. Alladhi istawa alihi rahmanu jalla wa'ala. Atau jalla jalaluh. Yang di atasnya Allah berada padanya. Di atasnya Allah berada padanya. Wa a'lal makhlukat Dan ars itu makhluk Allah yang paling tinggi. Di atas langit yang ketujuh. Yang paling tinggi dari makhluk Allah ialah apa? Al-arsh. Makhluk yang paling tinggi ialah apa? Al-arsh. Yang kedua. Wa akbaruha. Makhluk yang terbesar. Itu adalah apa? Al-arsh. Wa wasafahu Allahu bi annahu azimun. Dan Allah Azza wa Jal kadang menyifati arsy itu dengan apa? Azim. Arsy yang agung. Wa bi annahu karim. Dan mulia. Bayangkan. Agung, mulia, wa bi annahu majid. Bahwa arsy Allah itu adalah yang terpuji. Arsy yang terpuji. Wal kursi adapun kursi ghairul arsh dan bukan arsh. Kursi itu bukan arshnya Allah Subhanahu wa taala. Kursi itu apa? Bukan arsh. Sementara Allah Azza wa Jalla menyebutkan kursinya Allah apa? Wa kursiyuhu wa kursiyuhu samawati wal ard kursinya Allah itu seluas apa? Langit dan bumi. Kursinya Allah seluas langit dan bumi. Dan ketahui bahwasanya kursi itu bukan arsnya Allah. Li'annal arsya huwa mastawa alaihi Allah ta'ala. Karena arsh ialah makhluk Allah yang terbesar yang di atasnya Allah Subhanahu wa taala berada yang di atasnya Allah Azza wa Jalla berada. Wal kursi, adapun kursi maudhi' qadamaihi. Adapun kursi yang seluas langit bumi, langit dan bumi itu tempat dipijakkannya kedua kaki Allah Azza wa Jalla. Dipijakannya kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Liqauli Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma dan ini tafsir tafsir yang mu'tabar, yang warid tentang makna kursi yang seluas langit dan bumi bahwa kursi tempat dipijakannya kedua kaki Ar-Rahman. Mawdhi' qadami Rahman. Wal kursiyu mawdhi'u qadamain. Wal arsyu adapun masalah al arsyu la yakdur ahadun qadrahu atau la yuqaddiru ahadun qadrahu. Adapun masalah arsy Sesungguhnya tidak ada satupun manusia yang mampu menaksir. Manusia yang mampu menaksir. Yaitu membayangkan berapa besarnya tentang apa? Arsh Allah subhanahu wa ta'ala. Kursi saja yang seluas langit dan bumi itu tempat apa? Dipijakannya kaki Allah. Sementara arsh Allah itu bukan kursi dan kursi bukan arsh. Kan demikian. Sehingga arsh masuk makhluk Allah yang terbesar, makhluk Allah yang tertinggi, dan Allah menyifati dengan azim, Allah menyifati dengan majid, Allah menyifati dengan apa? Karim. Hadis riwayatkan Al-Hakim yaitu Al-Kursi mawdi' qadami Rahman wal arsyu la yuqaddiru ahadun qadrah. Adapun masalah arsh tidak ada seorang pun yang mampu menaksir memperkirakan tentang apa? kadarnya seberapa. Rawahul Hakim fi Mustadrakih wa qala sahihun ala syarti syaikhain ada uh, na'am walam yukhrija yaitu tidak dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Tidak dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Na'am. Wa qalu ta'ala Demikian pula yang menunjukkan sifat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu di atas. Aamintum man fis sama? Apakah kalian aman dengan zat yang berada di langit? Amankah kalian? Kalau kita sesama manusia, ya, eh, contohnya kita sebagai pembantu, pembantu tukang, pembantu harian, pembantu yang memang dikontrak, kan begitu. Pas majikannya tidak ada, mandornya tidak ada, apa yang terjadi? Allah jauh aja kan nggak kelihatan, kan begitu ya? Kan demikian. Waktu-waktu bekerja, misalnya seorang tukang, mestinya mungkin kalau pas masang keramik dalam waktu satu jam itu sudah bisa dapat sekian dapat sekian nanti alasan oh ini anu gini pak anu dindingnya macam-macam kan begitu ya karena tidak dipantau ya karena apa perasaan kita yang memantau jauh yang memantau apa jauh tidak melihat kita maka Allah azza wajalla bertanya kepada kita amin tuman fis sama apakah kalian merasa aman dengan zat yang di langit tidak terpantau walaupun jauh kan begitu ya Seringnya kita tatkala kita berbuat kemaksiatan. Apakah seorang mencuri? Seorang berbuat kemaksiatan apapun seringkali kita aman. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak melihat kita. Nah. Fa barakallahu fikum bab al-asma' wa sifat ayol ikhwah. Bab seorang mendalami asma' sifat insyaallah maroh azimah. Punya dampak dan punya uh, naam uh, punya manfaat yang sangat besar dan bukan kemudian berujung di mana seorang ialah e, berlarut dalam hal memahami tentang asma sifat tetapi bab asma sifat kita fahami dalam rangka untuk kita mendekatkan diri kepada Allah semakin kita yakini bahwasanya Allah azza wajal memperhatikan kita Allah azza wajal zat yang maha agung dan kebesaran serta e, kekuatannya tidak bisa ditandingi oleh siapapun wa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam Demikian pula firman ataupun sabda Rasul SAW, Rabbana atau Rabbunallah, alladhi fis sama tuqaddisu ismuk atau taqaddasa ismuka. Rabbunallahu alladhi fis sama taqaddasa ismuka. Yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah dengan mendhamma atau memfathah ini Rabbana Rabbana Allah yaitu memohon wahai Rabb kami Allah Allah fis sama dat yang di langit yang maha suci namamu yang maha suci namamu wa qala lil jariyah demikian pula hadis al jariyah Allah yaitu kisah bahwa e, Muawiyah ibn Abi Sufyan Muawiyah bin Abi Sufyan itu punya seorang budak bocah perempuan yang waktu itu posisinya sebagai budak suatu ketika namanya budak seorang bocah manakala memelihara kambing tentunya lalai kadang dia tidak bisa memantau seluruhnya tiba-tiba ada serigala yang memangsa maka ketika berita itu sampai kepada Muawiyah bin Abi Sufyan dibesarkanlah perihal itu dan e, sampai dalam kondisi dipukullah budak tersebut dan Rasul SAW menanggapi masalah itu yang akhirnya beliau pun memanggil budak tersebut dan menanyakan kepada jariah tadi ainallah di manakah Allah qala fis sama Allah di langit maka Nabi langsung mengatakan i'tiqha fa innaha mu'minatun bebaskan dia dari perbudakan karena dia seorang wanita yang beriman hadis ini rawahu Malik Ibn Anas wa Muslim wa ghairuhuma min al-a'immah diriwayatkan Malik demikian pula Imam Muslim dari imam-imam yang lain uh, hadis ini termasuk hadis yang para ulama mengambil salah satu istimbat bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengikrarkan seorang wanita dengan lugunya yang dengan masih murni e, fitrahnya ketika ditanya di mana Allah dia menjawab apa Allah di langit Allah di langit Langsung Nabi mengatakan, ya tiqha, bebaskan dia dari perbudakan. Karena dia seorang wanita yang mukminah. Dia seorang wanita yang mukminah. <clears throat> Kemudian, eh, hadis ini juga dipakai oleh sebagian seperti kaum murjiah. Seperti kaum murjiah. Mengatakan bahwa iman itu tidak perlu sampai ke dalam hati. Cukup dengan ucapan. Buktinya apa? Buktinya wanita itu Jariah tadi, ketika ditanya di mana Allah, dia mengatakan apa? Allah di langit langsung dikatakan dia wanita yang mukminah. Tentunya tidak benar, tentunya tidak benar hanya seperti itu karena tidaklah wanita tadi menjawab Allah di langit kecuali di dalam hatinya sudah apa? Ada keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di apa? Di langit. Naam. Itu jawaban atas eh, dalil sebagian yang menyatakan bahwa keimanan itu dikatakan cukup dengan apa? Ucapan walaupun tidak sampai kepada hati. Dan pendalilan dengan hadis ini satu pendalilan yang batil. Pendalilan bahwa iman cukup dengan ucapan tidak sampai kepada hati dengan hadis ini ialah sebuah pendalilan yang batil. Kemudian hadis berikutnya وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين Kemudian bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Husain, wa huwa Husain bin Ubaid al-Khuzai, yaitu orang tua daripada Imran bin Husain. Husain huwa ibn Ubaid al-Khuzai, orang tua sahabat Imran bin Husain. Imran bin Husain pernah bertanya kepada Nabi sallallahu Alaihi Wasallam, Inna libawasir ya Rasulullah. Saya punya penyakit ambeien ya Rasulullah. Punya penyakit apa? Ambeien. Faqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam murshidan li Husain atau Imran bin Husain. Kemudian Nabi memberikan petunjuk kepada Imran bin Husain dalam pelaksanaan ibadah. Karena orang sakit itu rukhsahnya ibadah ialah diringankan tentang tata caranya. Bukan rukhsahnya disuruh berhenti dari ibadah. Ini bagi orang yang sakit. Nah, Imran bin Husain mengeluhkan kepada Nabi tentang dirinya. Saya punya penyakit demikian. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shalli qa'ima." Lakukan salat dengan cara berdiri. Ini berarti pengupayaan terlebih dahulu. Jadi kita kalau beribadah itu jangan bermalas-malas upayakan dengan semaksimal tenaga yang kita miliki. Kadang kita apa? Aduh pusing, aduh begini, mana capek begini, duduklah kan begitu ya. Belum memaksimalkan dalam seorang beribadah. Nah, termasuk tata cara ibadah yang menampakkan kelesuannya, kemalasannya ialah torekotu sufiyah. Torekot apa? Sufiyah. Mereka menganggap orang yang paling dekat dengan Allah. Berbagai macam aktivitas dikatakan liyuqarribuna ilallah untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan tata cara ibadah yang paling malas ialah orang-orang sufi. Orang-orang apa? Sufi. Naam. Dan tidak sedikit yang mereka itu ibadah salat hanya dengan apa? Menampakkan gambar sang apa? Sang wali. Datang ke tempat gambar wali Assalamualaikum sudah. Mewakilkan sholatnya untuk apa? Wali. Malas kan beribadah? Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabatnya tidak. Rasul SAW yang dikatakan manusia terbaik. Nabi yang paling mulia. Rasul yang paling utama. Ketika beribadah kepada Allah. Dikatakan sampai dalam kondisi bengkak apa? Kedua apa? Kedua kakinya. Karena panjangnya dan lamanya berdiri. Panjang dan lamanya apa? berdiri alaihi salatu wassalam. Maka semacam ini bagi seorang mukmin bahwa dalam beribadah kepada Allah itu sebagaimana yang Allah perintahkan ialah fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah, tunaikanlah apa yang Allah perintahkan dengan apa? semampu seseorang dengan memaksimalkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Imran bin Husain, "Shalli qa'imah." Asalnya sholat fardu itu hukumnya dengan cara berdiri. Barang siapa yang mampu dengan berdiri dan dia duduk maka batal. Batal sholatnya, tidak sah sholatnya. Karena dia telah meninggalkan apa? Rukun. Salah satu rukun sholat ialah apa? Berdiri. Fa'ilam tastatik faqa'idan. Baru Nabi memberikan apa? Memberikan e, bimbingan. Kalau memang kamu dengan kekuatanmu tidak ada kemampuan berdiri maka dengan duduklah. Dengan apa? Duduklah. Fa'ilam fa fa'ala jamb. Kalau tidak mampu maka dengan berbaringlah. Dengan apa? Berbaringlah yaitu memposisikan seorang kepala berada di sebelah timur kemudian kaki berada di sebelah barat. Itu seorang yang tidak mampu manakala sholat dengan berdiri maka dengan cara duduk. Tidak mampu dengan duduk maka seorang dengan tidak mampu apa dengan cara berbaring jika tidak mampu berduduk. Kalau tidak mampu baring, nah, ya sudah berarti tidak hanya nyawanya kan begitu ya. <laughs> Kalau sudah tidak mampu berbaring lagi, ya sudah, mah. Nah, barakallahu fikum. Jadi itu bimbingan Nabi bagi seorang yang dalam kondisi menghadapi keadaan-keadaan ketidakmampuan. Diberikan keringanan. Bukan rukhsah yang dimaksud ialah seorang untuk apa istirahat. Ya Imran, kami tahu Anda dalam kondisi begitu, sudah libur saja sholatnya. Allah maha tahu. Nah, Allah musta'an. Seringkali kita jumpai, maka ayol ikhwah. Justru Nabi SAW, sebagaimana yang diceritakan Aisyah, dalam kondisi sakitnya, karena yusalli murabba'an. Beliau sholat sunnah, sholat malam, itu kondisinya duduk bersila. Wa kana yakra sab'atual. Dan yang beliau baca itu tujuh surat yang panjang. Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa, kemudian Al-Maidah, Al-An'am dan Al-A'raf. Pernahkah kita sholat dalam semalam membaca seperti itu? Satu rakaat saja kul huwallahu ahad banyak yang malas. Ya tidak? Nah, kan witir ya. Satu rakaat hanya baca kul huwallahu ahad. Andai kata dikerjakan itu insya Allah tidak sampai 5 menit. Berapa di antara kita yang kemudian menekuni witir di malam hari? Berapa di antara kita yang dalam kondisi menekuni witir di malam hari? Sementara Rasul menyatakan, Yanzilu Rabbuna ila sama'i dunya hina yabqa sulusul lail akhir. Fayaqul man yad'uni faastajibulah. Sementara Allah Azza wa Jal turun ke langit dunia pada sepertiga akhir malam. Dan ketika waktu tinggal tersisa sepertiga, Allah Azza wa Jal berkata, siapakah yang meminta kepadaku? Siapakah yang berdoa kepadaku? Siapakah yang memohon kepadaku? Pasti akan aku kabulkan. Siapa di antara kita yang tertarik dengan waktu itu? Bukankah keumuman kita ialah lebih membenahi selimutnya? Bukankah keumuman kita lebih menyenangkan untuk bola balik bantalnya? Untuk memeluk gulingnya dan seterusnya? Barakallahu fikum ayol ikhwah. Maka da'bus salaf Sesungguhnya kriteria demikian pula amal salaf itu bukan hanya sekedar mereka e, giat atau mereka dalam kondisi e, berada di mimbar-mimbar, berada di meja-meja, durus, di halakat, demikian pula mengajar dan seterusnya. Tetapi dalam ibadahnya mereka juga nampak. Dalam ibadahnya mereka juga nampak sampai Imam Ahmad rahimahullah dalam perihal menyengajakan meninggalkan sholat malam merupakan perkara yang tercela, yang tidak sepantasnya bagi seorang mukmin yang mengaku yaitu ingin bergabung dan menyatu kepada alusunah wal Jamaah bermudah-mudah dalam hal masalah apa? melakukan qiyamul lain walaupun satu rakaat di akhir. Coba antum praktekkan satu rakaat baca kulullah berapa menit coba? Hmm? Iya. Yeah. Naam. Barakallahu fikum. Jangan ditinggal karena waktu itulah yang dikatakan waktu yang dimana salah satu waktu mustajab yang Allah Azza wa berfirman man yad'uni fa'astajibu lahu. Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Nah, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Husain. Kita kembali kepada hadis Husain orang tua Imran. Wa huwa Husain bin Ubaid al-Khuzai. Kam ilahan ta'bud Kata Nabi SAW kepada orang tua Imran, yaitu Husain ini, berapa sembahan yang kamu sembah? Ilah. Sesembahan yang kamu sembah itu berapa? Kala sabah. Ada tujuh. Ada tujuh. Sittatun fil ard. Enam di bumi. Enam di bumi. Wawahidan fis sama. Dan satu di langit. Yang satu di langit. Kala wa min. Atau wa man liraqbatik wa rahbatika siapa di antara sesembahan yang tujuh tadi yang dalam hal ini engkau berikan padanya perihal ada rohbah dan rohbah saat dalam kondisi kamu e, senang bahagia saat dalam kondisi seorang dalam kondisi keadaannya mengharap dan cemas kepada siapa kamu mengeluh Qala Allah fis kepada yang di langit. Kepada yang di langit. Naam. Qala fatruk as-sittata wa'bud alladhi fis sama. Maka Nabi mengatakan tinggalkan yang di bumi yang enam tadi. Tinggalkan yang di bumi yang enam tadi dan tetaplah kamu beribadah kepada yang satu yaitu yang ada di langit. Satu yang ada di langit. Wa ana u'allimuka da'watain dan aku ajarkan kepadamu dua doa. Aku ajarkan kepadamu dua doa. Qala fa aslama. Maka Husain, orang tua Imran, masuk Islam. Husain yang sebelumnya kafir masuk Islam. Karena apa? Sebelumnya menyembah berapa? Tujuh apa? Tujuh sesembahan. Enam yang di bumi, satu yang di langit. Nabi bertanya dengan begitu gampangnya. Terus kalau pas dalam kondisi kamu berharap kamu menginginkan sesuatu kepada siapa? Yang enam tadi? Tidak katanya. Yang di langit. Yang di langit. Terus yang enam tadi untuk apa katanya? Yang enam untuk apa kan begitu? Subhanallah. Fitrahnya manusia. Fitrahnya manusia. Tahu bahwa yang di bumi tadi ialah buatan. Jadi-jadian. Yang tidak memberi manfaat dan tidak memberi apa? Madarat. Dipahat sendiri disembahkan begitu ya? Dibentuk disembah. Kan demikian. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kadang menanyakan kepada eh, orang-orang uh, di zaman uh, di waktu itu yang tentunya kondisinya ialah bukan orang-orang yang dikatakan cendikiawan di masa kita, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca sesuatu yang tertulis, uh, seperti umat yang terbelakang, tetapi Nabi berkhitab, menyampaikan, mengajak bicara dengan kemampuan dalam sesuatu yang mereka mampu melakukannya. Mampu apa? Memahami dan mampu melakukannya. Maka lihat orang-orang filsafat ingin menjelaskan bahwasanya Allah itu ada adanya begini macam-macam sampai apa? Bingung. Akhir pembahasannya ya terus bagaimana? Ya ya ada tidak ada dan adanya itu tidak ada. jadi kadang membingungkan orang kan begitu ya. Naam, barakallahu fikum. Kenapa tidak mengatakan Allah itu ada dan adanya tidak? sama dengan adanya selain Allah. Kan cukup ya. Allah itu ada. Keberadaan Allah tidak sama dengan sesuatu yang ada selain Allah Subhanahu wa taala. Tadi malaikatnya, dari langit, dari bumi, dari manusia, dari para malaikat, dari jin dan seterusnya, semua yang ada walaupun sama kalimatnya ada dengan Allah bahwa keberadaan adanya Allah tidak sama dengan adanya ataupun keberadaan selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. E, dan cukup banyak keluhan dari orang-orang yang pernah mungkin mempelajari filsafat, keliling kemana mana ujungnya seperti orang yang linglung, orang yang bingung, tidak mendapatkan apa? Tidak mendapatkan ilmu. Ibaratnya ya, ibaratnya orang itu dikatakan kalau mana telingamu? Kan cukup ini telinga saya, kan begitu ya. Tapi filsafat bagaimana? Muter ke kemari yang kadang-kadang tidak sampai tangannya untuk memegang apa? Telinga, mendefinisikan di mana telinga. Nah, Sementara kalau dikatakan bok ngomong itu yang gampang saja, yang pendek, yang jelas. Enggak, ini yang perlu ilmiah. Kan begitu ya. Kalau ngomong pendek, kemudian langsung kepada perkara yang jelas, itu kurang apa? Kurang disegani, kurang laku nanti. Kan begitu ya. Ceramah kan begitu kadang. Dari jam sekian, satu jam setengah ceramah, muter ke sana kemari. Pembahasannya kadang tidak apa? Tidak diketahui apa kesimpulannya. Makanya, wallahu alam apabila kita jumpai acara-acara ya, acara-acara besar, misalnya ada tablik akbar atau acara apa yang besar begitu mendatangkan kiai yang dikatakan mungkin kondang sejuta umat, itu isinya ya ima ketawa, kan begitu ya. Atau mungkin kadang hanya gurau, ujung-ujung ketika ditanya kembali, tadi apa tadi yang disampaikan? Enggak tahu ya. Orang ketawa saya juga ikut tawa, orang nangis saya juga ikut nangis. Nah, bertahun-tahun ada ceramah itu pun juga tidak difahami. Barakallahu fikum. Maka ahlu sunnah ayol ikhwah. Seorang betul-betul ialah istimewa. Seorang betul-betul memperhatikan. Mencermati. Memahami. Satu persatu ilmu dipelajari. Hari ini seorang belum menguasai diri untuk memahami. Masuk kepada halakwa berikutnya. Naam. Dan tidak boleh bagi seorang untuk putus asa. Apalagi ada istilah Ya, biasanya kalau ada yang mungkin baru belajar, baru ikut ngaji, kalau di kalangan umahat itu seringkali kalau jilbabnya kecil dikatakan <clears throat> eh, nggak eh, disapa, nggak eh, ditegur, jadi taklimnya itu hanya khusus. <clears throat> itu orang-orangnya sudah hitam-hitam semua itu. Uh, tingkatnya sudah level level eh, sudah bagaimana kan begitu ya ekwanya juga gitu, semuanya sudah kainnya apa mata apa kainnya di atas mata kaki, jubahan semua, jenggotnya sudah panjang-panjang. Sehingga kalau saya bergabung aja di situ kok serem e, seolah-olah saya bukan levelnya. Nah, na'am barakallahu fikum. E, Nabi saw dalam mengajarkan, masya Allah, tentunya tidak ada yang menandingi. Seperti yang dikatakan oleh Muawiyah Ibn Abi Sufyan, Muawiyah bin Abi Sufyan, ketika beliau sholat, tiba-tiba beliau bersin, terus ada yang Eh, ada seorang yang bersin kemudian beliau menjawab yarhamukallah kok semuanya pandangan tertuju kepadanya seolah-olah ingin mengoreksi tentang apa yang diperbuat maka uh, Imran bin Husayn ataupun Naam Muawiyah bin Abi Sufyan ketika selesai sholatnya sungguh kata beliau aku belum pernah melihat seorang pengajar yang lebih bagus ketimbangnya aku jumpai yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika aku salah tidak pernah aku dicela, dicemooh, dimaki, dijelek jelekkan dijatuhkan tidak. Coba kalau kita, doa asar kamu ngaji gini kak, faham-faham. Sudah berapa kali ngaji coba? Kan begitu ya. Memang kamu otaknya begini kan. Ya sakit hati kan namanya e, kita itu. Namanya manusia dalam mempelajari membutuhkan kepada kesabaran. Apalagi istilah-istilah yang tentunya yang dimuat oleh para ulama itu sebuah istilah yang tentunya Arabiyah. Sementara kita adalah orang-orang ajam membutuhkan satu ilmu alat yaitu faham bahasa Arab. Naam. Sampai-sampai kadang uh, sebagian kaum muslimin ketika menghadiri majelis-majelis seperti kita ini apa sih tadi kok menyebutkan antum-antum terus itu? Apa sih antum itu kan begitu ya? <laughs> Bahasa antum saya kan nggak paham. Naam. Kok tadi menyebut antum itu apa sih? Makanan apa-apa ya? Ah, kira-kira itu gorengan apa-apa ya kan begitu ya? Nah, itu diulang-ulang kok saya nggak paham. Nah, barakallahu fikum. Jadi ayolah ikhwah e, sehingga tentunya kita membutuhkan kesabaran dan demikian pula jika ada saudara kita yang baru belajar, naam kemudian kok tiba-tiba pergi lagi, kita sapa, kita kunjungi, kita tanya ada apa? Iya mbak, kemarin saya tuh datang kok didiamkan, terus pembahasannya saya nggak paham sama sekali, nggak ada satu yang nyantol kan begitu ya. Ya memang betul kesehariannya nggak pernah belajar seperti ini. Kok tiba-tiba apa? Mengikuti hal-hal yang semacam ini kadang berat. Na'am barakallahu fikum membutuhkan kesabaran. Membutuhkan kepada kesabaran pengulangan. Karena belajar ilmu itu Islam mudah. Tetapi jangan dipermudah. Islam itu apa? Mudah. Ad-din yusrun. Agama Islam itu agama yang sangat mudah. Tetapi seorang tidak mempermudah dalam urusan apa? Dalam urusan agama ini. Contoh, sholat. Kan sering jadi masalah. Ayo sholat. Ini kan duhur. Memang kenapa kalau duhur? Duhur kan waktunya panjang. Asar jam berapa ini? Setengah tiga atau jam tiga? Jam tiga kan berarti tiga setengah jam kan begitu ya kurang lebih. Kan demikian. Kan panjang. Bisa nanti jam satu, bisa jam dua. Akhirnya apa? Terus ditunda-tunda. Ya, akhirnya sudah dekat dengan asar. Ya sebentar lah sekalian asarnya kan begitu ya. Nah, barakallahu fiikum. Ngaji juga begitu. Ayo ngaji sekarang. Nanti ini lagi repot ini. Ayo besok, besok datang. Nanti ajalah. Kalau sudah punya ini, punya itu. Nanti aja kalau sudah nikah. sudah nikah. Nanti kalau sudah punya, punya anak. Nanti kalau anaknya sudah besar. Nanti kalau sudah kakek-kakek. Nanti kalau sudah dikubur. Barakallahu fikum. Kalau sudah dikubur kapan mengajinya? Padahal Imam Ahmad rahimahullah ditanya sampai kapan orang itu belajar. Dan dari kapan mulai orang itu belajar. Dari seorang keluar dari perut sang ibu wajib bagi orang tua mengajari anak dilantunkan, dibisikkan, ditalkinkan. Hal yang baik. Jangan ditimbang sambil dililing dengan apa? Gending Jawa kan begitu ya. Yang masuk lagu-lagu, Masya Allah. Umur setahun, dua tahun sudah bisa jingkrak-jingkrak. Tidak tahu dengan kalimat talbiyah, kalimat zikir, kalimat tasbih. Kan begitu. Nah, sampai ke liang lahat. Sampai ke liang lahat. Yaitu sampai dalam kondisi seorang akan menjemput ataupun akan mendatang Eh, menjumpai dan dekat dengan ajal pun mari kita tetapkan untuk senantiasa mencari orang-orang yang baik diajarkan kepada kita hal yang baik na'am barakallahu fikum qala fa aslama karena baiknya rasul dalam bermuamalah banyak orang-orang yang masuk Islam di tangan Rasulullah dan sekali lagi bahwa kuatnya akidah seorang, kokohnya akidah seorang, perhatian seorang kepada akidah itu bukan bermakna dengan istilah yang penting orang itu kuat akidahnya walaupun akhlaknya buruk. Ya tidak. Orang akhlaknya eh, orang akidahnya bagus, akidahnya mulia itu juga melazimkan Allah akhlaknya juga apa? mulia. Kan banyak istilah-istilah manakala kita bermuamalah. Muamalah seringnya membuat masalah. Bikin kisruh, bikin tidak baik, bikin pertemanan tidak apa harmonis tetapi dengan begitu gampangnya seringkali kita membumbui. Ya akhi, muamalah saya buruk, akhlak saya jelek, enggak apa-apa. Yang penting akidah saya kuat, salafi. Ya salafi itu juga muamalahnya bagus. Nah, makanya para ulama sering mengingatkan bahwa kita bermanhaj dengan manhaj al-sunnah wal jamaah. Aqidatan, wa muamalatan, wa akhlaqan, wa sudukan. Dalam sisi akidah kita, dalam muamalah kita, dalam perangai kita, dalam perilaku kita, dalam sopan santun kita karena demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menerapkannya. Naam. Taib e, demikian beberapa hadis yang kita bacakan dalam hal menetapkan bahwasanya Allah azza wajal itu berada di atas di atas al-arsy. Naam. Insyaallah. Ini sudah kelewat 5 menit ya. <laughs> Taib barakallahu fikum. Mungkin ada soal ya Ikhwan? ada sesuatu yang belum difahami, tafadhol. Mungkin barang tiga menit insyaallah. Insyaallah dipahami ya dari saya. Jadi kembali bahwa e, mengulang e, dalam hal memahami tentang asma sifat kembali lagi tidak ada peluang bagi seorang untuk beristihad, tidak ada peluang bagi seorang untuk apa beristihad. Nama sifat yang Allah tetapkan maka kita pun menetapkannya had, eh, baik yang ada pada Al-Quran maupun dalam hadis. Demikian pula sesuatu yang ditiadakan oleh Allah kita pun juga apa meniadakannya tanpa ada eh, sedikit pun andilnya akal. Asyairah Asyairah mereka menolak tentang sifat marah. Allah marah. Naam. Allah tertawa. Allah cinta. Mencintai. Itu ditolak oleh mereka. Karena mereka berpikiran kalau Allah cinta, yang namanya cinta itu kenapa? main, mailun nafs, kecondongan. Iya. Orang itu dikatakan cinta kan gak mungkin kita cinta kita samakan. Saya cinta pada fulan, fulan, fulan itu sama. Tidak, pasti ada kecondongan. Pasti ada kecondongan. Lah kalau condong berarti Allah tidak adil kan begitu. Nah, disinilah yang perlu kita patahkan, kita buang, kita putus bahwa dalam memahami nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala ialah berjalan sebagaimana yang difahami salafun saleh berjalan sebagaimana yang dipahami oleh salafun yang soleh. Tidak ada peluang bagi eh, siapapun beristihad melalui akal dan kemampuannya dalam hal menetapkan nama dan sifat bagi Allah. Yang kedua, kalau memang ada satu ketetapan, tidak boleh kita menanyakan tentang bagaimananya. Kita tepis dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang kadang membisikkan kepada kita tentang apa? Dibisikkan, oh kalau begitu Allah begini, Allah demikian. Naam itu kita berlindung dan ta'awud, meminta tolong dan berlindung kepada Allah atas godaan-godaan jika hal itu muncul kepada diri kita. Akhiran yang terakhir, ayol ikhwa, kita menghimbau kembali untuk semangat untuk talabul ilm, demikian pula terkhusus uh, eh, biidznillah azza mungkin pada kesempatan tahun ini yaitu sekitar tanggal 6 sampai tanggal 7 bulan Juni besok yaitu eh, Naam ada daurah ilmiah yang tentunya insya Allah akan datang sekian banyak masyayikh di Yogyakarta terkhusus di Bantul. Tentunya eh, seperti yang tadi kita sampaikan bahwa ilmu al ilmu bitalaqi, ilmu itu dengan cara berguru. Nabi Musa alaihissalam yang lebih mulia daripada Nabi Khadir masih Allah perintahkan untuk berguru kepada Nabi apa? Nabi Khadir. Ketika diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari, eh, ada seorang tatkala Nabi Musa duduk di hadapan para malak, para pembesar. Salah seorang bertanya, "Hal ahadun a'lamu minka?" Ada seorang yang bertanya kepada Nabi Musa, "Adakah orang yang lebih berilmu ketimbang kamu?" Kata Nabi Musa, "Tidak ada." Tidak ada. Maka Allah Azza wa Jalla mengilhamkan agar beliau berguru dengan Nabi Khadir. Setelah itu beliau mengatakan, "Na'am." Ada seorang hamba yang Allah Azza wa Jalla berikan ilmu Akhirnya Nabi Musa dengan sabarnya berguru, menimba ilmu kepada siapa? Nabi Khadir. Dalam posisi Nabi Musa lebih mulia ketimbang siapa? Nabi Khadir. Umumnya bagi kita ialah orang yang tidak tahu belajar kepada orang yang apa? Yang tahu. Orang yang posisinya di bawah belajar kepada orang yang berada posisinya di tinggi, tempat tinggi. Tapi lihat ketawaduannya Nabi Musa dengan keutamaan yang ada pada beliau dijuluki kalimur rahman. Kan begitu ya? Ulul az minar rusul. Rasul pilihan. Nabi yang diajak bicara oleh Allah. Tapi dengan ketawaduannya, dengan rendah hatinya dan sabarnya. Beliau e, mengikuti perintah Allah. Untuk kemudian mendapatkan ilmu dan mencari ilmu kepada Nabi Khadir salam Terus siapakah kita? Kemudian kalau kita membatasi diri kita. Kemudian kita mencegah diri kita kemudian kita sombong, kemudian kita menahan diri dari mengambil ilmu dengan mengatakan, wah oh, itu kan teman saya dulu, kok tiba-tiba sekarang jadi ustadz?" Kan gitu. wah oh, itu kan anak saya, wah oh, itu kan keponakan saya" dan seterusnya barakallahu fikum. Namanya kadang orang tua juga bisa saja belajar kepada apa? Anaknya kalau memang pada sang anak tadi ada ilmu yang bisa kita ambil. Mudah-mudahan eh, apa yang kita sampaikan memberi manfaat dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan barokah kepada kita, baik ilmu kita, amal kita, demikian pula segala aktivitas yang kita lakukan. Ada kekurangannya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahu walhamdik. Asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.